Mas Seven, selamat siang. Iya Ibu, itu sih tergantung bagaimana pemerintah memprotek eh, di tempat kita nya. Itu kalau misalnya mau import, boleh aja import, tapi harus dia punya kualitas tuh yang benar, yang bukan yang barang sampah gitu yang diimport. Kadang-kadang kan murah juga yang diimport tuh barang sampah punya yang membuat bangsa eh, bangsanya saya tuh sakit gitu kalau mau protes itu harus lihat kualitasnya harus lihat kondisinya jangan sembarang diprotes eh jangan sembarang dilarang gitu karena nanti perusahaan industri yang lainnya yang uh, benar-benar membutuhkan juga nggak bisa bekerja yang nggak bisa diproduksi di Indonesia misalnya itu aja sih Pak Zainal silakan siang Bu siang Pak silakan ini kalau pendapat saya itu PR buat pemerintah kita. Pemerintah kita harus introspeksi diri lah. Kenapa kalau di luar bisa produksi lebih murah? Kenapa Indonesia nggak bisa? Itu PR pemerintah pendapat saya. Ya, Terima kasih Pak Dedi. Silakan Pak Dedi. Iya, iya kalau saya sih saya kita tergantung eh, pemerintah harus tegas memberikan standarisasi dalam produk. Tidak semua produk luar negeri itu bagus. Nah, semua yang diekspor ke masuk ke Indonesia kan kita lihat barang-barang dari luar, luar negeri kayak Cina di Indonesia dipakai berapa bulan jadi sampah. Kita bisa bayangkan produk-produk yang tidak distandarisasi. Sedangkan di luar negeri standarisasi eh, produk dengan eh, barang yang sama dengan merek yang lain itu nggak bisa bersaing. Akhirnya yang standarisasi ini yang perlu dipertegas oleh pemerintah yang tidak sembarang bisa dijual. Saya kira seperti itu Mbak. Terima kasih. Pak Eli, selamat siang. Silakan. Ya, tergantung lah Bu, mana yang boleh impor, mana boleh impor bahan, bahan jadinya. Ah, memang dilematis. Contoh saja lah, kalau misalnya baju ah, dan, dan sejenisnya, itu memang harus dilarang. Yang dilarang saja, itu pun jadi sumber mata pencaharian oleh penyelundup Nah ini juga sebuah dilematis di situ. Kalau dilarang, nanti penyeludupan akan marah. Nah, menjadi sebuah mata pencaharian yang tidak resmi. Bagaimana antisipasi kalau seandainya permintaannya yang banyak, tapi itu dilarang. Nah, itu diatur dulu. Jangan satu sisi melarang, tapi di dirjen biaya cukainya pintu pintu belakang dibuka lebar-lebar. Nah ini harus ada apa istilahnya koordinasi antar departemen itulah introspeksi lah semuanya bisa kebijakan itu jangan asal dikeluarkan tapi implementasi di lapangan eh, menyebabkan timbul masalah-masalah baru yang dari departemen lain bocornya lain caranya gitu loh informal yang yang yang enak itu pejabat eh, oknum-oknum gitu loh. Makasih. Terima kasih kembali. Halo Pak Firman. Ya, selamat siang. Silakan Pak Firman. Ya saya lebih setuju lagi itu Pak、uh, eh, pikir dahulu sebelum bicara daripada bicara dulu baru ini cepat. Sekian terima kasih.